Kita insya Allah akan memulai kajian kitab hadis yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis atau 42 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemarin tiga bulan yang lalu kalau nggak salah ya kita gitu. membahas sudah memperkenalkan siapa Imam Nawawi. Siapa yang masih ingat namanya siapa? Imam Nawawi itu namanya siapa? Eh jangan tunggu. Siapa namanya? Yahya bin Syaraf bin Murri. Iya. Yeah. Lahir di mana? lahir di desa Nawa. Nah ke desa Nawa ini beliau dinisbatkan jadi Nawawi. Artinya orang Nawa. Ya. Di mana beliau <clears throat> sudah kita sebutkan semenjak kecil sudah dididik oleh orang tuanya untuk ngapalin Quran ya. Di mana beliau umur 6 tahun sudah hafal Quran, Masya Allah. Nah, kemudian disekolahkan oleh orang tuanya di sebuah pesantren namanya Madrasah Arwahiyah. Dan memang Imam Nawawi ini cerdas orang jenius. Sehingga dalam waktu singkat dan usia yang masih sangat muda beliau sudah menguasai seluruh alat-alat untuk beristihad. Dimana pada umur 20 tahun beliau diizinkan untuk berfatwa karena beliau sudah menguasai usul fikih, kaidah fikih dan semua ilmu-ilmu yang dibutuhkan di dalam beristihad. Imam Nawawi ini ya hari-harinya habis untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, Pak. Dan kalau Allah Imam Nawawi ini miskin nggak, dia nggak bisa nikah. Menikah itu nggak punya duit mana Jadinya Imam Nawawi membujang dan umur beliau pun juga nggak panjang. Beliau hanya berumur 45 tahun yang meninggal dunia dalam keadaan mewariskan kitab yang sangat banyak sekali. Di antaranya kitab Syarah Muadzab, Fikih Imam Syafi'i, di antaranya kitab Riyadhus solihin yang kita tahu sendiri ya, sangat masyhur bukunya itu. Ya, dan yang lainnya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan hadis yang pertama. Hadis yang pertama an Amirul Mukminin dari Amirul Mukminin Abi Hafs. Kunyahnya Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu bin niat Sesungguhnya amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in manawa dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya Jadi dapat pahalanya Waman kanat hijratu ila dunya yusibuha awi imra'atin yantihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, sebaliknya siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia cari atau hijrahnya karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya masing-masing. Ya. Maka dari itu hadis ini menunjukkan Bapak dan Ibu ibu sekalian pentingnya tentang masalah apa? Niat. Insya Allah kita akan bahas apa itu niat, apa syarat-syaratnya dan yang lainnya dari Umar bin Khattab. Siapa beliau? Beliau Masya Allah seorang sahabat yang luar biasa. Manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu Iya. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ternyata mempunyai keistimewaan dan keutamaan banyak, Pak. Dan ajibnya, ya, Rasulullah seringkali bermimpi tentang Umar. Di antara mimpi Rasulullah tentang Umar apa? Kata Rasulullah SAW, ya, itu fil manam aku bermimpi ya, melihat manusia memakai pakaian yang berbeda-beda. Ada yang pakaiannya kata Rasulullah sampai ke lutut, ada yang pakaian sampai ke pusat, ada pakaiannya sampai ke dada. Dan aku melihat Umar pakaiannya melabuh sampai ke tanah. Kemudian Mikal ditanya oleh para sahabat, apa takwil mimpimu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, din agama. Iya. Rasulullah mentakwil pakaian itu agama. Rasulullah melihat dalam mimpi itu Umar pakaiannya melabuh sampai ke tanah. Artinya agamanya Umar itu masya Allah. Makanya kalau kita melihat dalam mimpi kita nih ya, kita mimpi ya melihat diri kita kok pakaiannya ya cuma sampai segini aduh itu menunjukkan agama kita loh Pak. ya berarti agama kita kurang makanya Allah mengatakan wasia baka fatahir dan pakaianmu sucikanlah sebagian eh, ulama mufassirin ketika menafsirkan ayat itu Allah ya maksudnya adalah dan agamamu sucikan bersihkan hatimu bersihkan Ya. Mimpi Rasulullah yang lain tentang Umar apa? Rasulullah SAW bermimpi masuk surga. Dalam satu riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW masuk surga di, di malam Isra, di waktu Isra Mi'raj. Lalu Rasulullah SAW melihat sebuah istana yang sangat indah. Dan di depan istana itu ada ya dayang-dayang, ya pelayan-pelayan. Lalu Rasul bertanya, ini istana siapa? Kata pelayan ini, ini istananya Umar bin Khattab radhiyallahu Maka Rasulullah pun ingat kecemburuan Umar. Rasulullah pun segera pergi. Iya. Subhanallah, berarti Umar bin Khattab di zaman rasul surga tidak? Dijamin, Pak. Iya, Masya Allah. Mimpi Rasulullah SAW juga. yang Rasulullah SAW bermimpi <clears throat> Ya kata Rasulullah SAW, aku bermimpi duduk di pinggir sumur. Lalu datang Abu Bakar membawa ember dua dan mengambil air dari sumur tersebut dua ember. Kemudian Umar datang membawa ember-ember besar. Diambilnya air dan memuaskan manusia. Karena saya ditafsirkan oleh para ulama maksudnya zaman kekhilafahannya. Abu Bakar dia mengambil dua ember, Ternyata itu maksudnya dua, dua tahun. Sementara Umar berkuasa berapa tahun? 18 tahun. Dan kekuasaan Umar luar biasa, Pak. Adilnya, Masya Allah, sudah. Iya, bahkan kekuasaan Umar bin Khattab itu sampai ya Persia jatuh, hancur. Palestina juga jatuh, Korea ya, dan yang lainnya. Ikhwatul Islam, Anzakumullah wa Nah, inilah Umar bin Khattab. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa Umar bin Khattab akan mati syahid. Dan ternyata benar. Ya Umar ketika sholat subuh dibunuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Luah itu. Yang kemudian Umar pun meninggal dunia. Semoga Allah meridhai beliau dan mengangkat derajat beliau. Beliau berkata dari ya, berkata sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu hanyalah sah dengan apa? dia Innama. Innama itu terdiri dari dua apa? Inna dan ma. Di dalam bahasa Arab ma di sini mencegah fungsi inna Karena ada kalau untuk pernah belajar bahasa Arab, siapa yang pernah belajar bahasa Arab? Mana ada ya? Hah? Bahasa Inggris? Ini jangan lebih pintar bahasa Inggris daripada bahasa Arab Pak. bahasa Arab penting loh bahasa Quran. Ya, inna itu fungsinya memasukkan mubtada sebagai isimnya dan memarkukan khobar. Tapi gara-gara kemasukan ma, fungsi inna nggak fungsi. Dan kemudian maknanya pun juga berubah. Kalau inna itu artinya sesungguhnya, kalau inna itu artinya hanyalah sehingga memberikan apa batasan diberikan batasan situ iya dan di dalam bahasa Arab Pak, dan dalam Al-Quran kata-kata innama itu ada dua makna yang mempunyai makna yang pertama yaitu innama artinya hanyalah secara mutlak iya batasan seluruhnya dibatasi oleh dia iya di antara contohnya adalah hadis yang sedang kita bahas ini ini dia membatasi secara mutlak bahwa amal itu sah dengan ni, niat. Berarti kalau tanpa niat sah tidak tidak sah. Bahwa amal itu dapat pahala atau siksa dengan apa? Dengan niat tanpa niat amal tidak akan diberikan pahala atau siksa. Dan terkadang innama itu punya mana batasan secara khusus, artinya dia punya kekhususan tertentu begitu. Contohnya misalnya Allah mengatakan innamal hayatu dunya laibun wala Sesungguhnya kehidupan dunia itu apa? Laibun, permainan, walahun dan sudah gurau. Apakah dunia itu cuma permainan dan sudah gurau? Enggak, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada pikir bukan sudah gurau itu. Tapi maksudnya ayat itu apa? Maksudnya bahwa dunia itu memang biasanya ya tempatnya begitu ya tempatnya permainan sunda gurau ya berbangga bangga dengan harta anak yang seperti itu bukan berarti kemudian membatasi buat dunia itu hanya untuk itu saja tidak nah itu pak pahami pak Iya, karena ini nanti akan berhubungan dengan masalah hukum-hukum bagi mereka memahami makna indama tersebut. Ya, karena ada sebuah kelompok Pak yang mengatakan katanya anjing halal. Pernah dengar Kalau pernah ke Solo nggak? Pernah ke Solo nggak? Nggak pernah ke Solo ya? Kalau di Solo itu ada banyak pak tuh sate apa apa sate gubuk sate sate guguk gitu. Itu yang minum, yang makan di situ pada pakai jilbab. Iya, karena di sana itu tersebar pemikiran kalau anjing itu halal. Dalilnya ayat. Apa itu Allah mengatakan inna ma harrama alaikumul maitata wa dama wa amal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Sesungguhnya yang Allah haramkan hanyalah empat. Apa itu? Darah, bangkai, daging babi dan yang disembelih untuk selain Allah. Kata mereka anjing nggak ada di situ. Iya. Berarti halal dong anjing. Kita katakan ayat itu memang menggunakan inama. Karena mereka mengatakan inam ini membatasi. Berarti ya kata mereka karena membatasi ya udah yang haramnya itu kita katakan betul, tapi dalam bahasa Arab pembatasan ada dua macam. Ada pembatasan mutlak dan ada pembatasan kekhususan. Rasulullah sudah menjelaskan kok dalam hadisnya ya apa saja yang diharamkan diantaranya binatang buas yang mempunyai apa taring dan cakar yang menyerang manusia dengannya maka yang seperti itu diharamkan ya nah ini ya kalau Islam azakallahu innamal a'mal sesungguhnya amal apa yang dimaksud dengan amal di sini Pak Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan amal di sini adalah amalan apa eh, anggota badan dan amalan lisan. Dan tidak termasuk di dalam hadis ini amalan hati. Amalan hati tidak masuk. Kenapa? Karena niat itu amalan hati bukan? Eh, iya dong. Eh, niat itu amalan hati. Bukan amal lisan. Niat itu di mana? Amal hati. Dan karena ia amal hati, maka amalan-amalan hati yang lain nggak perlu niat, nggak butuh niat. Yang butuh niat itu hanya amalan lisan dan amalan anggota badan, gitu kan? Kalau mau amalan hati nggak perlu, misalnya. Saya berniat mau mencintai dia, nggak perlu pak, cinta nggak perlu niat. Hmm masa mau berniat dulu mau cinta nah, besok saya berniat mau benci dia ya cinta benci demikian pula berharap ini semua amalan hati yang tidak butuh niat ya. maka dari itu amalan hati tidak membutuhkan kepada apa niat yang membutuhkan niat itu apa amalan anggota badan demikian pula yang membutuhkan niat itu amalan lisan itu pun juga kata para ulama, <clears throat> yang membutuhkan niat itu hanyalah perbuatan. Ya, perbuatan yang sifatnya melakukan. Karena kan perbuatan ada dua macam tuh Pak. Ada perbuatan yang sifatnya melakukan, ada perbuatan yang sifatnya mening meninggalkan. Kalau dalam bahasa Arab, meninggalkan itu namanya tar disebut oleh para ulama dengan istilah afalut turuk Iya. Ingat bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Ya, amalun tuh. Kalau orang Jawa apa ketawa Orang sudah mau naon itu ya Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Para ulama mengatakan af'al turuk yang sifatnya seperti meninggalkan perbuatan maksiat, ya, mencuci najis. Ini pun juga nggak butuh niat. Makanya setiap hari kita tidak perlu meniatkan tiap hari niatin mau meninggalkan zina, mau meninggalkan arak, mau meninggalkan berbagai macam maksiat. Nggak perlu pak. Iya. Maka dari itu ya akal Islam yang sifatnya turut ya meninggalkan sesuatu atau maksiat itu pun tidak butuh kepada kepadanya mencuci najis butuh niat tidak? Gak perlu juga. Ya, buktinya misal kalau antum lagi jalan, tahu ada yang kencing, tuh kena kepala, uang sur. <laughs> ya. Terus jalan lagi, rupanya ada yang apa yang nyiram pakai ember air pur uh, bersih sendiri Cukup nggak Pak? Cukup. Walaupun tidak berniat kan? Walaupun tidak berniat. Makanya kata para ulama ya, amalut turu yang disebut dengan meninggalkan maksiat, mencuci najis pun juga tidak membutuhkan kepada kepada niat. Yang membutuhkan niat itu perbuatan yang sifatnya apa? Melakukan, Pak. Ya. Sifatnya melakukan seperti melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan puasa, ya melakukan, pokoknya melakukan deh. Maka yang seperti ini membutuhkan kepada apa? Niat. Innamal a'mal. Jadi kita paham ya apa yang dimaksud dengan amal di sini ya? Ya, apa Pak? Eh katanya insya Allah gede banget ditanya bingung. <laughs> Ini yang dimaksud dengan amal di sini apa? perbuatan, anggota badan dan lisan. Innaman a'malu bin niyat. Innaman a'malu bin nia Di situ ada bapak Innaman a'malu bin nia bapak Para ulama dia membahas apa makna pak di sini. Bahasa Arab itu bahasa Arab paling kaya lupa. Pak. Huruf itu aja satu huruf bisa punya mana Pak? Macam-macam. Sampai-sampai para ulama menulis kitab khusus tentang apa? Ma'ani huruf. Makna-makna huruf. Alif. Maknanya beda-beda dari bahasa Arab. Ba, maknanya beda-beda. Ya. Ka, Jim. Wah, Masya Allah itu kayaknya bahasa Arab itu luar biasa. Iya. Bis, bismillah contohnya kan. Bismillah. Nah, di situ artinya apa? Ya. Kata para ulama, di situ artinya isti'anah untuk memohon pertolongan. Kalau di sini innamal a'malu bin bin niat. Apa bak di sini artinya? Kata mereka, ba di sini artinya lil musahabah artinya menyertai. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa niat itu harus selalu menyertai apa? Amal. Ya, karena bak di sini punya mana musuhaba, artinya menyertai. Maka dari itu kata para ulama setiap amal yang tidak disertai dengan niat maka tidak diberikan oleh Allah pahala maupun siksa. Contoh misalnya bapak sholat atau yang ngelindur dia tidur ya bangun-bangun langsung duduk sholat tidur lagi melindur rupanya pas ditanya kamu tadi sholat apa ya enggak saya enggak sholat Hah, melindur kira-kira dapat pahala nggak pak enggak karena dia tanpa niat kan tanpa niat maka perbuatan tanpa disertai dengan niat tidak diberikan oleh Allah apa pahala dan tidak sah amalan yang tersebut. Dari bah saja para ulama mengambil dua faidah. Faidah apa? Yang pertama, berarti ini menunjukkan bahwa niat itu harus selalu menyertai amal dari awal amal sampai akhir amal. Yang kedua, niat itu berarti harus berada di awal amal, harus ada dari awal amal, nggak boleh mulainya dari tengah amal harus dari awal sampai akhir. Ya. Sebagai nanti kita akan bahas pada pembahasan syarat salah niat. <clears throat> niat. Sekarang kita akan bahas niat nih. <clears throat> Apa itu niat? Niat secara bahasa <clears throat> artinya al-qasdu wal azmu bermaksud dan berkeinginan kuat. Itu berarti iya, artinya itu niat namanya Pak. Ya. Kalau keinginannya lemah, sebut niat bukan? Cuma selintas dipikirin, dipikiran gitu, ah pengen itu, udah aja hilang. Kata para ulama itu bukan niat, itu namanya kotorot lintasan hati. Niat itu apa? Dia apa namanya? Ya keinginan kuat dari hati. Dan biasanya munculnya niat itu dari pikiran. Iya nggak bang? Iya, munculnya niat itu dari pikiran. Antum kalau mikirin akhirat, aduh takut gimana nih masuk neraka. Akhirnya muncul niat ingin berbuat baik. baik ah, saya sholat aja lah taubat sama Allah. Tapi kalau antum mikirannya cewek gimana? Wah itu awewe tulis pisang ya Allah ya Dipikirin aja. Makanya nah, punya niat ah dideketin ah. Ya. itu niat itu asalnya dari pikiran. Makanya kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ya, aslu kulli khairin wa aslu kulli syar al-fikr pokok atau asal dari segala macam kebaikan dan asal dari macam segala macam keburukan adalah dari pikiran. Ya. Mikirin berubah jadi niat. Niat berubah jadi perbuatan. Pikiran asalnya dari mana, Pak? Dari mata. Ya, dari mata. Melihat sesuatu, berpikir. Mikir, mikir, mikir, mikir, mikir, jadi niat Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menutup jendela hati ini, mata ini. Allah mengatakan wa lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan pikiran yang tidak yang tidak-tidak. Lihat. Iya. Dari pikiran yang tidak-tidak supaya tidak menimbulkan apa? niat yang tidak-tidak, keinginan yang tidak-tidak. Makanya kata para ulama, siapa yang ingin menjaga niatnya, jaga pikirannya. Dan siapa yang ingin menjaga pikirannya, jaga matanya. Jangan sampai jalan sana sini gitu. Ya, masya Allah. Jadi niat secara bahasa artinya apa? Hah? tadi bengong aja ngeliatin. <laughs> niat artinya apa? keinginan yang kuat secara bahasa ya Iya, hati-hati jangan ngomong nanti saya tunjuk ruas. Adapun niat secara istilah, niat secara istilah ada dua macam, Pak. Yang pertama secara makna umum, yang kedua secara khusus. Adapun secara umum ini yang dikatakan oleh Imam Al-Baydawi. Beliau berkata, yaitu imbi'atul qalb nahwa ma yarah muwafiqan ladhi gharadin min jalbi naf'in aw daf'i dhurrin. Keinginan munculnya keinginan dari hati kepada yang ia lihat sesuai dengan tujuan. Apa tujuannya itu? Yaitu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ya karena perbuatan manusia itu tidak lepas dari dua itu. Ima mendatangkan manfaat untuk dirinya atau menolak mudarat dari dirinya ya kan? Iya. Ya antum semangat pengen makan karena manfaat buat perut kan gitu enak, oi, ya. Antum juga lari dari sesuatu yang menyeramkan atau ular karena apa bahaya buat diri kita. Dan bapak sekalian, atas definisi Imam Al-Baydawi ini. Berarti Pak, setiap perbuatan manusia tidak lepas dari niat, ya Pak? Bapak mandi, ada niat nggak sebelumnya Pak? Hmm? Ada? Ada dong. Bapak pergi ke pasar, ada niat nggak sebelumnya? Ada dong. Mungkinkah Bapak berkata begini, Pak, kenapa Tadi saya minum gak niat loh. Hmm. Kok bisa? Tiba-tiba tangan saya gerak sendiri. Ini mulut saya calangap sendiri. Ah, ah ini kenapa? Kalau seperti mah dimaafin, Pak. Iya. Tapi kalau kita ngambil dengan tangan kita, pasti sebelumnya ada keinginan, niat. Perbuatan manusia tidak lepas dari apa? tidak lepas dari keinginan sebelumnya. Pasti dia dahului oleh niat. Bahkan terkadang teman kita aja tahu niat kita. Siap-siap pakai apa? Sarung, pakai gamis, pakai ini, peci. Oh, ke masjid pak, sholat iya. <laughs> Temennya tahu. Ya. Niat kita apa? Maka dari itu ini menunjukkan akal Islam perbuatan kita tidak lepas dari apa? Niat. Jadi sebetulnya niat itu otomatis ada rupa. Niat itu otomatis ada. <clears throat> Makanya untuk berniat tidak sulit. Bahkan yang paling sulit itu kata Ibnu kata Ibnu Qayyim Yang paling sulit itu adalah kita melakukan perbuatan tanpa niat. Sulit. Itu sulit banget Pak, sok enggak? makan minum ini tanpa niat bisa? Gak bisa. Sok, silahkan kamu sholat tanpa niat. Gak bisa. Makanya kata Imam Nukayim, kalau kita diberikan beban oleh Allah untuk melakukan perbuatan tanpa niat, pasti itu beban yang amat berat, bahkan mustahil. Karena setiap perbuatan manusia itu tidak lepas dari apa? Keinginan. Keinginan. Iya. Paham sampai sini? Paham nggak? Ini ada yang hidup sih ini. Hah? Antum pahamnya begini ya? Orang India apa? Iya, saya waktu dulu waktu di Madinah orang India itu suka kiri gini pak. Dosennya bingung, kamu nyebut paham begini, nggak paham juga begini. Sebetulnya kamu paham nggak sih? Nih. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa Jadi ya ini. Adapun niat secara istilah khusus itu berhubungan dengan ibadah. Wa huwa qasdu taqarrubi ila Allah bi fi'li ta'at. Iya. Yaitu bermaksud untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, ini niat. Iya. Sekarang kita akan membahas ibu-ibu dan bapak sekalian syarat sah niat. Ah, belum belum belum. Fungsi niat. Fungsi apa? Niat. Kata para ulama, niat itu ada dua fungsi. fungsi yang pertama membedakan ibadah dengan kebiasaan. Tamyizul ibadati anil adat. Membedakan kebiasaan dengan ibadah. Contohnya apa? Contohnya mandi junub dengan mandi pagi. Jadi, kalau antum malamnya habis bercampur sama istri. Eh paginya kamu udah biasa mandi sebelum subuh, mandi aja jebar jebur jebar jebur. Gak, gak ada niat mandi junub. Habis itu sholat subuh, sangka suratnya sholatnya Pak? Gak sah. Kenapa? Karena dia tidak ada niat untuk mati junub. Maka dari itu, ya ini untuk pembedakan mandi tersebut mandi ibadah dengan mandi yang sifatnya kebiasaan itu dengan apa? Dengan niat. Ya. Yang kedua, fungsinya adalah tamyizul ibadah ibadah ba'dhiha an ba'd. Membedakan ibadah satu sama lainnya. Misalnya, kita mau sholat sunnah tahiyat masjid dengan sholat sunnah ya qobliyah untuk membedakan apa apa niat dong oke niat ya maka ini membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang yang lain <clears throat> sekarang pembahasannya adalah tempat niat di mana Hah? tempat niat di mana pak niat tempatnya di mana di sini nih kata orang mah sakitnya tuh di sini iya niat itu tempatnya di hati bukan di bukan di lisan nah, kalau misalnya bapak di lisannya berucap nawaitu sauma godin hatinya berkata enggak mau ah nggak mau kira-kira sah nggak puasanya nggak sah pak karena yang dinilai itu yang di hati, bukan yang di yang di lisan. Makanya ya para ulama bersepakat kata Syekhul Islam, ajma'al ulama ala anna mahallan niyyah fil qalb. Para ulama ber, bersepakat seluruhnya bahwasanya niat itu tepatnya di mana? Di hati. Namun para ulama berbeda pendapat tentang hukum melafatkan niat di dalam sholat. Jadi sebelum sholat ini, niat ini perlu dilakukan. apa enggak ya? Cumhur ulama mengatakan tidak disyariatkan. Ya. Sementara sebagian kecil dari ulama syafi'iyah mengatakan itu mustahab disunnahkan. Tapi tidak sampai wa, wajib. Kata mereka yustahabu disunnahkan. Siapakah ulama syafi'iyah yang pertama kali menyatakan demikian? Ia ya iya. dikenal dengan kunyah Abu Abdullah Az-Zubairi. Ini seorang ulama madhab Syafi'iyah di mana Abu Abdullah Zubairi lah yang pertama kali menyatakan bahwa melaporkan niat itu hukumnya mustahab sunnah. Dari mana pijakan Abu Abdullah Zubairi? Abu, Abu, Abu Abdullah zubairi ini rupanya memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um di mana dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i sedang membahas tentang masalah niat haji. Maka beliau berkata, Imam Syafi'i, walai kas sholat, fa inna la budda minan Tidak sama dengan sholat, kata Imam Syafi'i. Karena sholat harus diucapkan, kata Imam Abu Abdullah, Abu Abdullah, oh maksudnya Imam Syafi'i adalah mengucapkan niat. Tapi Pak, Ulama-ulama Syafi'iyah rupanya tidak sepakat. Banyak ulama-ulama Syafi'iyah terdahulu terutama ya membantah perkataan Abu Abdullah Zubairi. Di antara yang membantah siapa? Imam Nawawi dalam kitab Syahrul Muadzab. Demikian pula penulis kitab Al-Muhadzab ya Asy-Syirazi. Di mana Asy-Syirazi berkata begini <clears throat> dalam kitab ya eh, Al-Muhadzab itu fikih Syafi'i. Wa ba'du ashabina sebagian ulama madhab kami yang terkemuka man yara bistihbabi talaqud binniyah ada yang berpendapat disunahkannya melaporkan niat walaysa bisyai dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya wali annan mahal wal qalb kata beliau juga dikarenakan niat itu adalah tempatnya di di hati. Ini yang mengatakan ulama madhab syafi'iyah juga Pak yang sangat terkemuka di zamannya yang bernama Imam Ash-Shayrozi. Itu ya ulama rujukan madhab syafi'iyah di zamannya. Ternyata beliau mengingkari Abu Abdullah Az-Zubairi. Ya. Lalu kemudian Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarah perkataan beliau ini Asy-Syairazi, beliau menyebutkan sejarahnya. Siapa yang dimaksud ashab di sini? Dia adalah Abu Abdullah Zubairi. Lalu beliau Imam Nawawi menyebutkan apa alasannya Abu Abdullah Zubairi mengatakan itu mustahab. Itu memahami perkataan Imam Syafi'i tadi. Lalu Imam Imam Nawawi berkata sebagai dinukil Imam Suyuti, wahada walatun ala qaili. Ini salah memahami perkataan Imam Syafi'i. Wa innama arada Syafi'i sebetulnya yang diinginkan Imam Syafi'i itu bukan mengucapkan niat. Wa innama arada takbiratul ihram. Tapi yang dimaksud itu mengucapkan takbiratul ihram. Makanya Imam Nawawi tidak setuju dengan Imam Abu Abu Abdullah Zubairi di antara ulama madhab syafi'i yang tidak setuju juga Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Syarhul Wajid. Di antaranya juga Imam As-Suyuti. Bahkan Imam Suyuti menganggapnya bid'ah. Padahal Imam Suyuti ini madhab syafi'i juga. Ya. Maka ini bapak dan ibu-ibu sekalian. <clears throat> Jadi rupanya pendapat yang mengatakan sunnah itu dari seorang ulama madhab syafi'i. Imam Syafi'i sendiri tidak pernah maka Imam Ibnu Qayyim menukil perkata Imam Syafi'i bahwa tidak diper, tidak diperkenankan melafatkan niat. Makanya kalau kita telusuri Pak, perbuatan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah nggak ya sebelum sholat itu melafatkan niat? Bapak sampai buat pun gak akan ketemu Pak hadis sini. Iya Pak. Bahkan ada hadis yang menunjukkan memang tidak Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Itu hadis yang disebut dengan hadis musik sholatan. Hadis itu diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Coba geser, geser, geser, Pak. Geser, Pak. Biar pada ini masih banyak kosong nih di sini. Digeser aja. Hadisnya saya dari Bukhari dan Muslim ya. Bahwa ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. batuk terus Bismillah. Ada seorang laki-laki masuk ke masjid, sementara Rasulullah sedang di masjid. Lalu ia pun sholat, tapi pak sholatnya cepat pak, tidak tumbang nina. Setelah selesai sholat datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, Assalamualaikum. Rasulullah wa alaikassalam. Irji fasalli fa kalam lam tusalli. Kamu balik lagi sholat, kamu belum sholat. Akhirnya sholat lagi. Tapi yang gitu ketumak mina cepat. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Irji ya, fasalli fa innaka kalam tusol Baik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi, tapi gitu lagi, cepat lagi sholatnya. Setelah selesai sholat, Rasul berkata apa? Irji ya, fasalli fa innaka lam tusol Baik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Uyang oh, ini orang. Akhirnya dia berkata, Ya Rasulullah, La usil siwahada, fa'alimni. Saya tidak bisa kecuali ini ya Rasulullah. Tolong dong ajarku, ajarkan aku bagaimana sih sholat yang benar itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak kumta ila sholat. Kalau kamu memang mau sholat, fatawabdo, berwuduklah. Tummastakbilil kiblah, Kemudian menghadaplah ke kiblah, Fakabbir. Lalu bertakbirlah. Rasulullah tidak katakan ucapkannya. Enggak kan? Enggak. Rasulullah mengatakan kalau kamu mau sholat, kata-kata kamu mau sholat saja menunjukkan kepada nih niat. Kalau kamu mau sholat, berwuduklah, kemudian menghadap kiblat, kemudian ber bertakbir. Kalaulah melafatkan niat itu disyariatkan, tentu Rasulullah sudah ajarkan, Pak pasti diajarkan oleh Nabi, pasti dinukil oleh para sahabat yang banyak. Karena Rasulullah kan sholat di belakang apa mengimami banyak sahabat. Bahkan para sahabat tuh kalau Rasulullah sholat, ya melihat ke Rasulullah. Kalau itu disyariatkan tentu Rasulullah SAW sudah apa para sahabat sudah menukil dalam jumlah yang banyak pak kepada kita. Ternyata tidak ada satupun sahabat yang menukilnya. Bahkan Pak, melafalkan niat itu menyusahkan Menyusahkan Pak. Menyusahkan. Waktu itu ya ada bapak-bapak datang ke saya. Ustaz, saya nggak berani sholat tawaf Ustaz. Loh, kenapa Pak? Kalau habis tawaf harus sholat. Gak berani Ustaz. Kenapa? Belum hafal niatnya. Ya Allah, Pak, kata saya Islam tuh mudah pak. Iya. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Cukup di hati. Ya sholat mau sholat tua dua rakaat selesai kok. Gak perlu bapak apal-apalin usolli fardo duhri misalnya arba rokaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala ya aku mau sholat menghadap kiblat di Masjidil Haram ya empat rakaat duhur karena Allah. Ada pernah kejadian Pak dia dengan PD-nya begitu kan? Pas mau takbir ditepuk sama orang Arab di belakang. Kurang, kurang, kurang. Kenapa? Jamnya belum. Hari belum. Iya. yeah. Ikhwata Islam, ma'azakumullah wa iya. ini tidak pernah ada contohnya di Rasulullah dan para sahabat. Bahkan imam yang empat pun tidak pernah mensyariatkan seperti itu. Agama kita mudah kok, Pak. Rasulullah SAW mudah kok. Rasulullah mengatakan Allah Akbar. Dah selesai. Kenapa? kan? Terkadang saya pernah lihat juga ada orang kalau mutak betul susah banget tuh Pak. Allah, udah, soalnya itu kan usul. Allah. Wah, gagal. Benar Pak. Karena apa? Karena dalam sebagian kitab Syafi'iyah yang terakhir itu ada sebuah ucapan ulama yang oh, di situ ucapan ya bahwa ketika takbir Allahu Akbar hendaknya disertai dengan ucapan niat lagi di hati. Ya Allah berat sekali. Allah ah Allah. Eh imamnya ruku. Allah. Pas imam ruku langsung jadi itu pak. Benar. Tanya Imam Meru tuh. Tukangnya tuh dulu ya. Ikhwata Islam azakum. Makanya eh, Imam Al-Imam jauh di dalam kitab Talbis Iblis Iblis mengatakan, "Laita syekri Aneh sekali ya orang itu. Dari tadi susah takbir pas imam ruku kok bisa gitu. Iya. Maka dari itu ya akhi, ini memberatkan. Kata Rasulullah, inna dina yusrun. Agama kita itu mudah, mudah agama kita itu. Jangan dipersulit dengan hal-hal seperti itu. Cukup kita ucapkan Allah Akbar. Mudah, Alhamdulillah. Iya. Nah ini tempat nih. Jadi tempatnya di mana Pak? Di hati. Ya, bukan di bukan di lisan. Sekarang kita bahas yaitu macam-macam niat. Niat itu ada dua macam. <clears throat> yang pertama yang disebut dengan niat amal. Niat apa? Niat amal, yaitu niat yang menyertai setiap amal kita. Ya mau sholat harus ada niat, mau zakat, mau puasa, mau haji. Harus ada apa? Niat ini disebut dengan niat amal. Iya. Yang kedua disebut dengan niat lillahi ta'ala. Mengharapkan ya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, niat amal ini pembahasan fikih. Sedangkan niat lillahi ta'ala pembahasan aki, akidah. Tapi dua perkara ini harus ada. Mana dalil pembagian hadis apa dua niat ini? Hadis tersebut karena Rasulullah mengatakan pertama innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sah dengan niat. Berarti ini berhubungan dengan amal. Wa inna limri manawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maksudnya mendapatkan pahala atau siksa. Berarti ini niat karena Allah atau karena bukan karena Allah. Iya. Maka Bapak sekalian, setiap kita beribadah harus ada dua niat ini. Ya. Namun Pak, amal itu kata para ulama ada amal yang memang mempunyai keserupaan ada macam-macamnya, ada yang enggak. Sholat, sholat macam-macam ada sholat wajib, sholat sunnah, sholat sunnah, sholat sunnah juga bermacam-macam ya kan? Iya. Maka ini membutuhkan dua niat sekaligus yang tadi, niat amal dan niat lillahi ta'ala. Ada lagi yang tidak punya macam-macam, ada Adan nggak ada adan wajib, adan sunnah. Adan cuma satu. Maka ini cukup niat lillahi ta'ala saja. Tidak membutuhkan niat yang pertama tadi. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa Niat amal ini berhubungan dengan sah atau tidaknya amal. Niat amal ini berhubungan dengan apa? sah atau tidaknya amal. Artinya, apabila amal ini kehilangan niat niat amal menyebabkan tidak sah amalnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan niat lillah itu berhubungan dengan masalah pahala atau siksa. Ada dua orang sholat, tapi yang satu dapat pahala, yang satu dapat siksa, dapat dosa. Kenapa? Karena yang satu ikhlas, yang satu rupanya dia ingin dipuji manusia. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Dua-duanya sholat ayat masjid, sholatnya bareng lagi. Tapi kok yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa. Rupanya gara-gara niatnya itu. Ya. Dua-duanya sholat duha, tapi yang satu dapat pahala, yang satu dapat dua, apa dapat dosa. Ya, kenapa yang satu sholat duhanya karena Allah, yang satu sholat tuhannya hanya karena mengharapkan diluaskan rezeki. Katanya sholat duha akan gak diluaskan rezeki. Dia, dia sholat itu hanya niatnya pengen dapat rezeki rupanya. Dia nggak dapat pahala, kan? bahkan dapat dosa. Ya, sebagaimana dalam surat Hud ayat 15, 16. Allah mengatakan man kana al-hayata ad dunya wa zinataha نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Barang siapa yang menginginkan <clears throat> kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi mereka itu di hari akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Maka batal apa yang mereka lakukan dan sia-sia apa yang mereka amalkan kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia Pak beramalnya karena niat ingin dapat dunia. Tapi Ustaz, ya saya dua loh Ustadz. Saya pengen karena Allah juga pengen dapat dunia. Kata Imam Suyuti, kalau ada orang yang niatnya dua seperti itu, contoh dia haji karena Allah, tapi juga niatnya pengen apa tujuannya bisnis misalnya. Maka kata Imam Sayyidi apa? Dilihat mana yang paling dominan. Kalau yang paling dominan niat karena Allahnya dapat pahala. Kalau yang paling dominan niat bisnisnya, niat dunianya dapat dosa. Kalau dua-duanya sama kuatnya nih, maka foto saling berguguran nggak dapat pahala nggak dapat dosa nol itu rugi benar tuh pak Ya. makanya hati-hati masalah niat ini bahaya soalnya ke kita pak ya kalau kita datang ke majlis taklim niatnya enggak sholat saya cuma lagi ngincer akhwat aja <laughs> nggak dapat pahala malah dapat dosa Yeah. Nah ini pembagian niat. Jadi niat itu ada ada dua. Yang pertama apa? Niat amal. Yang ini berhubungan dengan masalah sah atau tidaknya amal. Yang kedua niat lillahi ta'ala atau bukan. Ini berhubungan dengan pahala dan dosa. Paham? Paham insya sekarang kita akan bahas syarat sahnya. Sekarang kita akan bahas syarat sahnya. Syarat sahnya ada enam atau tujuh, Namun yang disepakati hanya empat. Yang pertama, Islam niat ibadah harus disyaratkan dia seorang mus muslim. Maka kalau ada orang non muslim berniat untuk sedekah, ya dapat pahala nggak pak? Enggak dapat. Ya. Kalau ada orang non muslim niat mau sholat, dapat pahala nggak pak? Enggak dapat. Sah sah tidak sholatnya? Enggak sah. Kecuali kalau dia masuk Islam. Kan pembahasan kita adalah dia oh bukan orang Islam kan gitu. Ya, makanya kan syarat niat yang pertama itu apa? Muslim. Maka kata Syaikhul Rahimullah, kalau kita mewakilkan untuk menyembelih hewan kurban kita kepada orang Yahudi, tetap tidak sah. Kembelihannya tidak sah walaupun halal buat kita. Karena ini berhubungan dengan ibadah yang disebut dengan ubiyah. Sedangkan ubiyah itu ibadah. Sedangkan syarat ibadah itu harus orang mus muslim. Sementara dia bukan muslim. Iya. Syarat yang kedua, syarat niat itu apa? Yaitu mumayyiz, usia anak yang sudah mumayyiz. Usia anak yang sudah mumayyiz berapa berapa tahun? Terjadi perselisihan para ulama tentang anak itu disebut mumayyiz berapa usianya. Sebagian ulama dan imam Syafi'i mengatakan usia mumayyiz tujuh tahun. Dalilnya hadis Rasulullah bersabda muru auladakum bis sholat perintahkan anakmu untuk sholat umurnya tujuh tahun. Di sini Rasulullah baru memerintahkan untuk menyuruh anak sholat umurnya tujuh tahun. Ini menunjukkan bahwa umur tujuh tahun sudah umayis. Karena yang namanya sholat itu butuh niat. Berarti niat itu baru sah di saat dia sudah mumayyiz. berarti umur 7 tahun sudah mumayyiz kata Imam Syafi'i. Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan tidak bisa dipatok karena ada anak yang sudah memais umur lima tahun ada. Ada anak yang sudah memais umur enam tahun ada. Ada juga anak yang baru memais umur delapan tahun ada. Sehingga kata mereka tidak bisa dipatok. Namun Imam Syafi'i menjawab, bahwa yang mumayis umur kurang dari tujuh tahun itu jarang. Demikian pula yang mumayis setelah tujuh tahun pun juga jarang. Sedangkan kaidah-kaidah syariat itu, hukum-hukum syariat itu tidak dibangun di atas sesuatu yang jarang. Tapi dibangun di atas sesuatu yang kebiasaan dan sering. Maka tentu pendapat Imam Syafi'i insya Allah yang paling kuat apalagi didukung hadis tersebut. Kecuri kalau memang ternyata ada anak yang umur 6 tahun sudah mumayis. Maka ini pengecualian dari hadis tersebut tentunya ya kalau Islam azakumullah ya. Iya. Tapi ingat loh Pak. <clears throat> syarat ini berhubungan dengan syarat saniat ya, tidak berhubungan dengan syarat eh, tidak berhubungan dengan syarat mencukupi ibadah. Niat boleh sah, tapi ibadah belum tentu mencukupi. Contoh ya, kalau ada anak umur 7 tahun haji, sah nggak hajinya? Sah. Tapi cukup nggak? Enggak. Harus haji lagi nggak setelah balik? Harus. Karena Nabi SAW sabda, Ila hajjas sabi" Apabila anak kecil ya haji, fa'alai hajjatun ukhra ba'dama balak. Maka dia harus haji lagi setelah balik. Harus ya. Bapak misalnya pernah diajak haji umur 8 tahun sama bapak. Ya, saya udah haji kok Ustaz. Kapan? Umur 8 tahun. Oh nggak bisa. Apa harus haji lagi setelah balik? Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Apa itu syarat yang ketiga? Al ilmu bil manwi. Berilmu tentang yang diniatkan apakah ini hukumnya wajib atau hukumnya sun sunnah. Kita harus tahu dulu, Bapak mau sholat, sholat apa? Sholat wajib atau sholat sunnah? Tiba-tiba sholat, tapi salam ditanya, Bapak sholat apa tadi? Nggak tahu sholat apa. Yes. Kata para ulama ini harus. Sehingga kata Syautemin ini menunjukkan bahwa siapapun orang yang mau beramal, wajib mempelajari dulu hukumnya apa hukumnya wajib atau hukumnya sun sunnah. Jangan sampai pak sholat wajib niatnya sunnah. Atau sebaliknya sholat sunnah niatnya wajib salah akhirnya nggak sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Yang keempat syarat sah eh, syarat eh, sah niat ya yaitu ada munafah bainan niyah wal manwi antara niat dan yang diniatkan itu tidak ada sesuatu yang saling meniadakan. Contoh kalau ada orang mau sholat tapi sebelum sholat murtad, sedangkan murtad meniadakan, ya udah. Ada perempuan mau sholat tahu hal haid, haid meniadakan. Berarti ini ada munafah, sesuatu yang meniadakannya. Syarat yang kelima Antakunan niat fi bidayatil amal. Niat itu hendaknya berada di awal amal. ada di mana? Di awal amal. <clears throat> ya. Dalilnya mana? Hadis tadi innamal a'malu binniyah. Dan syarat yang keenam niat itu harus ada dari awal sampai akhir dan tidak terputus. Dalilnya itu bin niat itu, Pak. Karena kan kita sudah kita sebutin tadi Pak ya bahwa bah di situ artinya apa? Bah musohabah artinya menyertai artinya niat itu harus menyertai amal dari awal sampai akhir. Berarti itu menunjukkan bahwa yang namanya niat itu harus berada dari awal dan harus terus ada sampai akhir. Nah, sekarang saya mau tanya nih, yang bisa jawab dikasih hadiah. Kalau kita tidur jam 11 siang belum tidur tuh belum capek aduh bawa tidur bangun-bangun jam 4 aduh. akhirnya kita langsung sholat dengan niat sholat asar Allah Akbar pasti dua rakaat baru ingat oh, sholat belum sholat tuh. akhirnya dia rubah niatnya jadi sholat Kira-kira sah tidak Pak Soal? Tidak, Yang mana yang tidak sah? Yang yang tidak sah yang mana yang durap yang asal? Dua-duanya. Dua-duanya betul. Artinya apa ya? Ini. Oh tuh tuh tuh, tuh Bang Heru katanya mau hadiah. Masya Allah. Tidak sah dua-duanya Pak. Betul. Kenapa? Zuhur tidak sah karena dia memulai di tengah amal. Sedangkan kita sebutkan tadi bahwa niat itu harus berada di di awal. Seasarnya pun tidak sah karena niatnya terputus. Sedangkan tadi syaratnya niat tidak boleh terputus. Jadi gimana dong Ustadz batalit niat dari awal lagi. Begitu. Iya. Yeah. Nah ini Bapak sekalian ya. Jadi tadi berapa syarat sudah? Hah? Yang keenam. Tadi kan yang keenam kan? Udah enam kan? Tadi yang sekarang yang ketujuh ya. Nah ini terjadi ikhtilaf yaitu yang berhubungan dengan uh, eh, tasyrik finniyah, persekutuan niat. Bolehkah persekutuan niat? Dalam masalah niat lillahi ta'ala nggak boleh dipersekutukan. Niat itu harus karena Allah saja. Nggak boleh disekutukan dengan yang yang lain. Haram hukumnya bahkan syirik. Tapi kalau niat amal disekutukan, boleh atau tidak? Nah, ini yang jadi sebuah permasalahan, Iya. Kalau ibadah itu tidak memang dia berdiri sendiri dan tidak bisa diwakilkan seperti sholat lima waktu sepakat seluruh ulama nggak boleh disekutukan misal bapak sholat empat rakaat niatnya dua zuhur dan asar sekaligus nggak boleh asar ada waktunya zuhur ada waktunya ada apa apa sholat empat rakaat langsung dua niat nggak boleh tidak mencukupi kata para ulama tidak sah Demikian pula, kalau disekutukan antara sholat wajib dengan sholat sunnah, saya mau niat sholat tuh, subuh sekaligus qobliyah. Niatnya double pak, dua rakaat, niatnya dua. Sholat qobliyah subuh dan sholat subuh. Boleh nggak tuh pak? Nggak boleh kata para ulama. Sekarang yang nggak yang nggak yang batal yang mana? Yang sunnahnya atau yang wajibnya? yang wajibnya kata para ulama. Maka itu jatuhnya jadi sunnah. Iya. Imam Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nawair juga. Tapi terjadi ikhtilaf para ulama kalau dua-duanya sunnah. Jumhur ulama mengatakan boleh. Jumhur ulama mengatakan apa? Boleh. Contoh, kalau misalnya bapak 3 in 1, apa 3 in 1? Bapak mau sholat dua rakaat niatnya tiga. Apa itu? Yang pertama sholat tahiyat masjid. Yang kedua sholat qobliyah tuhur, Yang ketiga sholat wudhu. Three in Bapak. Boleh apa tidak? Jumhur ulama mengatakan boleh, nggak apa-apa. Selama itu satu level. Dalilnya mana? Hadis ini. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Rasulullah tidak mengatakan niatnya berapa. Pokoknya satu, dua, tiga terserah. Mereka juga mengkiaskan kalau ada orang ya berhadas kecilnya sepuluh kali, hadas kecilnya sepuluh kali, misalnya antum kentut tujuh kali, ya, kencing dua kali, kencing buang air besar sekali, wudhunya berapa kali? Cukup sekali kan? Diniatkan untuk beberapa kali hadas Demikian pula ini kata mereka. Kata Imam Ibnu Qudamah juga beliau menyebutkan itu di dalam kitab Al-Mughni. Dikiaskan kepada ini juga. Sehingga pada waktu itu diperbolehkan tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Sama-sama sun. Yang kedua syaratnya kata Ibnu Rajab bukan dalam rangka mengkodok. Bukan dalam rangka apa? Mengkodok. Maka kalau dalam rangka mengkodok maka tidak diperbolehkan. Kemudian sementara Ibnu Hazm mengatakan nggak boleh. <clears throat> Ibnu Hazm mengatakan tidak boleh dipersekutukan. Dalilnya mana? Hadis ini innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu dengan niat, maksudnya dengan niat masing-masing. -masing. boleh ya disekutukan kata Imam Ibnu Hazm. Satu hadis saja diperselisihkan, ya. Iya. Ibnu Hazm juga berdalil dengan asar dari Kota ada Seorang sahabat yang bernama Kota Ya Abu ada maaf. Abu Kota ada pernah melihat anaknya mandi. Setelah mandi, Abu Kota ada bertanya, "Kamu tadi mandi apa?" Mandi wajib. Nanti dia tidak ada niat mandi Jumat. Ini mandi Jumat. Masanya hari Jumat. Kata Abu Kota ada mandi lagi sekali lagi untuk sholat Jumat. Maka Ibn Azam ini asar menunjukkan tidak boleh dikebungkan. Namun jumhur menjawab, adapun hadis yang kamu pakai, innamal a'malu niat Tidak sorry menunjukkan harus masing-masing amal itu niat. Tidak. Karena bisa saja mempunyai makna bahwa amal itu bisa dengan beberapa kali niat, tidak masalah. Adapun asar Abu Qatadah pun tidak menunjukkan kepada hal itu. Kenapa? Karena Abu Qatadah bertanya kepada anaknya yang sudah mandi, kamu tadi mandi apa? Mandi wajib, berarti niatnya cuma satu. Pembahasan kita kalau niatnya du, dua. Jadi itu di luar pembahasan kita, kata mereka. Ya. Saya lebih condong dapat jumhur, Pak. Diperbolehkan. Iya. Apalagi kalau waktunya mepet banget gitu Pak. Ya. Mepet cuma cukup dua rakaat Sementara saya ingin sholat tahiyat masjid sekaligus qobliyah. Tak masalah, didobelkan niatnya. Ini namanya tashrih finniyah. Ya, Allah wa'ala. <clears throat> Jadi ada tujuh. Siapa yang bisa mengulangi? Cuma. Ayo. Ah, Masya Allah. Apa itu? Satu. Eh, jangan nyontek. Jangan lihat buku. Yang satu apa? Islam. Yang kedua mumayyiz. Yang ketiga apa? Berilmu tentang yang diniatkan. Yang keempat Yang keempat apa? Tidak ada antara niat yang diniatkan sesuatu yang meniadakan. Yang kelima, yaitu niat harus berada di awal amal. Yang kena Hah? Iya, niat harus ada dari awal sampai akhir, nggak boleh putus. Yang ketujuh, itu yang berhubungan yang disebut dengan tasyrik, persekutuan di dalam niat. Ya. Untuk yang kelima tadi, Pak, <clears throat> bahwa niat itu harus berada di amal, di awal amal. Kata para ulama dikecualikan padanya puasa sunnah. Ini berdasarkan riwayat Abu Daud. Bahwasanya Rasulullah SAW suatu pagi bertanya kepada istri-istrinya, apakah pagi ini ada makanan? Bila dijawab, tidak ada Rasulullah bersabda, kalau begitu aku puasa hari ini. Di situ Rasulullah SAW memulai puasa dari semenjak matahari sudah terbit pagi hari. Berarti kata para ulama ini pengecualian. Ini pengecualian dikecualikan padanya sholat puasa sunnah mutlak. Maka pada waktu itu diperbolehkan. Ya, Allah wa'ala. Ikhwata Islam, azakumullah wa'iyakum. Sekarang kita akan membahas hubungan niat dengan amal. yang saya bahas ini ada di buku saya semua Pak yang berjudul Pengaruh Niat dan Kehidupan. Maaf iklan. ya Bapak silahkan cari aja toko-toko buku ya judulnya pengaruh niat dalam kehidupan. Hubungan niat dengan amal. Sekarang kita akan membahas Bapak sekalian hubungan niat dengan pahala dan siksa. Hubungan niat dengan pahala dan siksa. Sekarang kita akan bahas yang pertama dulu, Pak. Hubungan niat dengan pahala. Hubungan niat dengan pahala. Ada beberapa poin yang harus kita paham. Poin yang pertama, annahu la niyat illa thawaba bil niyah. Bahwa pahala tidak mungkin bisa didapat kecuali dengan niat. Tanpa niat kita tidak mungkin dapat pahala. Iya. Tanpa niat kita tidak mungkin dapat pahala. Dan sudah kita bahas tadi di awal. Yang kedua, kalau ada orang yang berniat ada dua keadaan. Orang yang berniat itu Pak ada dua keadaan. Keadaan yang pertama jadi mengamalkan. Keadaan yang kedua, yang kedua, yang pertama jadi mengamalkan. Keadaan yang kedua tidak jadi mengamalkan. Sekarang kita bahas yang pertama dulu. Ada orang berniat kemudian jadi mengamalkan. Niat apa? Niat perbuatan baik. Ya. Niat perbuatan baik, ah, besok saya mau puasa kemudian jadi puasa. Maka kata para ulama ia diberikan oleh Allah pahala 10 sampai 700 kali lipat bahkan lebih dari itu. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan menhamma bihasanatin fa'amilaha ya kata Allah indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila af'afin kathira Siapa berniat untuk berbuat baik, kemudian ia mengamalkannya, maka Allah tuliskan 10 sampai 700 kali lipat bahkan lebih dari itu. Masya Allah. Iya. Tapi Pak, ya ini menunjukkan bahwa nanti kalau ada orang dua sholat dua rakaat, misalnya dua rakaat tahiyat masjid, nanti pahalanya bisa beda loh Pak. Ada dia setelah sholat ditulis cuma 10 temennya ditulis oleh Allah 100 apa coba yang yang yang yang membedakannya, Pak? Banyak faktor. Ya. Di antaranya faktor keikhlasan. Ada orang semakin ikhlas semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya faktor kesesuaiannya dengan contoh Rasul. Karena suatu ibadah itu Pak, semakin mirip dengan perbuatan Nabi, semakin besar Pak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misal, misal kalau misalnya ada orang dua-duanya sholat qobliyah subuh. Yang satu diringkaskan, yang satu dipanjangkan. Kira-kira yang lebih sesuai dengan sunnah Rasul yang mana? Yang ringkas, lebih banyak pahalanya enggak? Lebih besar, walaupun lebih ringkas. Iya. Maka dari itu Bapak sekalian, suatu ibadah itu semakin mirip dengan contoh Rasul, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak yang menyebabkan berbeda kok pahalanya beda gitu Ya. Iya. Di antaranya keimanan. Di antaranya apa? Keimanan yang satu imannya lebih kuat daripada yang satu lagi. Maka pahalanya lebih besar. Makanya Rasulullah SAW apa? La tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum ya misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadi wala nasifa jangan kalian mencaci maki para sahabatku kalaulah di antara kalian ada yang berimpak dengan emas sebesar gunung tidak akan mengalahkan infaknya sahabat dengan infak emas satu mut atau setengah mutnya mereka. Apa yang membedakannya Pak? Keimanan ketakwaan, ya kebeningan hati. Seseorang itu semakin takwa, semakin bening hatinya, semakin kuat imannya, semakin pahalanya pun melimpah ruah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ini akal Islam, wa iya. <clears throat> Jadi tapi pada asalnya amal itu ditulis oleh Allah berapa? Sepuluh sampai berapa? 700 kali. Ada nggak amal yang ditulis lebih dari 700 Pak? Apa? Ada. Sampai 700 atau lebih. Iya. Bisa memberikan contoh amal yang ditulis lebih dari 700 apa? Sabar, Hasan. Sabar itu kata Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa batas. Berarti tak terhingga. Ya, nggak cuma sampai 700 orang sabar itu. Ada lagi? Mendidik anak yang soleh. Bisa. Hasilnya nanti akan terus mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Ada lagi? Hah? Masjid, sholat di Masjidil Haram, asan. Itu pahalanya 100 ribu kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Ada lagi yang ringan, Pak. Doa masuk pasar. Kata Rasulullah, siaman dakhala suq, siapa yang masuk pasar lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dituliskan untuknya seribu kali seribu kebaikan. Digugurkan darinya seribu kali seribu keburukan dan dibangunkan untuk dia rumah di surga. Hadis ini diiktirafkan para ulama sahih atau tidaknya. Sebagian mengatakan tidak sahih, alasannya masa amalannya kecil paling gede banget. Sebagian mengatakan sahih, di antara yang mensahihkan Syekh Albani, Syekh Salim. Bahkan Syekh Salim bin membuat buku khusus tentang pentasihan hadis ini. Dan beliau membawakan dari dalam yang sangat banyak sekali. Dan kesimpulannya hadisnya sahih. Kata beliau tidak aneh Zikir masuk pasar ini palanya begitu besar. Tidak aneh kenapa? Pertama, orang masuk pasar banyak lalainya. Sementara amal semakin berat semakin besar. Apa terkadang masuk pasar pas melihat barang udah lupa aja udah. Iya. Yang kedua, kalau Rasulullah SAW saja mengatakan Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan Alhamdulillah bisa memenuhi timbangan. Kalau alhamdulillah bisa ternyata dengan ucapan alhamdulillah dengan memenuhi timbangan, maka bagi Allah pun bisa seperti itu mudah. Iya. Maka apa? Jangan lupa tuh. Ah kalau gitu saya beribadah ke pasar terus. jangan Pak, jangan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, Abu bilad ilallah aswakwa. Ya. Negeri yang paling bagian bumi yang paling dicintai, paling dibenci oleh Allah itu pasar ya, pasar itu bagian bumi yang paling disuka, tidak disukai oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tempat pasar itu tempatnya kelalaian, tempatnya orang berdusta, tempatnya setan ya menancapkan benderanya di sana set ya pasar. Tapi kalau kita memang butuh ke pasar, jangan lupa ketika kita masuk pasar ucapkan doa itu. Ternyata pahalanya besar, masya alhamdulillah. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi ini yang keadaan yang pertama. Yaitu orang berniat berbuat baik kemudian tidak jadi mengamalkannya. Keadaan yang kedua, orang berniat baik tidak jadi mengamalkannya ada orang berniat baik tapi tidak jadi mengamalkannya. Ini ada tiga keadaan. Ada berapa keadaan? Ada tiga atau empat. Keadaan yang pertama, <clears throat> ya, orang ini pak punya kebiasaan mengamalkan amalan tersebut dan dia tinggalkan pun karena punya udur. Contoh, Bapak punya kebiasaan puasa Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Suatu ketika Bapak berniat mau puasa besok hari, besok hari Senin. Eh, kodarullah paginya Bapak sakit. Bapak tinggalkan karena udur. Maka yang seperti ini kata para ulama tetap diberikan oleh Allah pahala sempurna seperti dia puasa. Sama pahalanya. Tidak ada bedanya. Dasarnya hadis. Idza maridul abdu aw safar. Apabila seorang hamba sakit atau dia bersafar, kutiba ya, maka dituliskan untuknya dari ibadahnya tersebut makana mukiman sohihan seperti dia mukim tidak safar dan seperti dia sehat tidak sakit. Jadi pahalanya sah, sama. Masya Allah. Berarti ini rupanya Pak rahasianya kenapa Rasulullah mengajukan untuk mendawamkan, membiasakan. Pak. Ya, kata Aisyah, karena ahabul a'mali ilaih adwamuha wa in qalla adalah amal yang paling dicintai oleh Rasul itu apa? Yang terus menerus walaupun sedih, sedikit luar biasa Pak. luar biasa. Keadaan yang kedua, dia tidak punya kebiasaan. Dia tidak punya apa? Kebiasaan. Dan dia pun tinggalkannya bukan karena udur. Bukan karena apa? Udur. Bapak misalnya tak biasa puasa Senin Kamis. Terus bilang, mau puasa dong besok. Itu ben pak. apa-apa lah Akhirnya puasa pagi harinya istrinya bikin kue enak. suaminya ngeliatin aja. Akhirnya udahlah makan aja. Akhirnya dia batalkan tanpa udur. Kata para ulama yang seperti ini tetap dapat niat satu. Dapat dapat pahala niat satu berdasarkan hadis man hamma bihasanatin falam ya'malha Allahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat berbuat baik kemudian tidak jadi mengamalkannya tetap Allah tuliskan untuk dia satu kebaikan. Alhamdulillah Pak, cuma niat doang dapat pahala ya enggak? Makanya kata para ulama, ibadahnya orang alim itu dengan banyak niat. Iya. Ya, kelihatannya sih amalnya dikit, tapi niatnya banyak, pahalanya banyak. Ya. Maka dengan memperbanyak pahala, pahala itu memperbanyak eh, memperbanyak niat, memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, jazakumullah ya. Bahkan kalau kita niat tuh, kalau saya kaya kayak dia, saya mau berinfak kayak dia, dapat pahala. Ya, besar lagi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, jazakumullah ya. Kadang yang ketiga, ini tengah-tengah nih, terpahala juga tengah-tengah. Ada orang, ya, dia punya kebiasaan mengamalkan ibadah. Kemudian dia tinggalkan tanpa udur. Kalau tadi ada Kanada, kalau ini tanpa udur, maka ini pahalanya tetap diberikan pahala tapi tengah-tengah. Iya. Nah ini bapak sekalian, ya. Ini hubungan niat dengan pahala. Sekarang hubungan niat dengan siksa, tapi waktunya sudah mepet. Insya Allah kita akan lanjutkan pada jam dan gelombang yang sama.